Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ba'dal asr hari Senin 5 April 2021 bertepatan dengan 23 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salat Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan salat tarawih dan salat witr. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang keenam dan di sesi yang keenam ini kita mentarjihkan dari permasalahan salat tarawih ainal afdal fil masjid ma'al jamaah atau fil bait mana yang lebih baik dalam salat tarawih melaksanakan salat tarawih di rumah berkesendirian atau berjamaah yang jelas di rumah ataupun di masjid bersama jamaah maka pembahasan ini telah disebutkan di pelajaran yang lalu telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan telah kita sebutkan tiga ucapan yang masyhur. Idan indak ya Hudzaifah al-qaul masyhur minal ulama ila thalathati madahib. Al-madhab al-awwal afdol. Al afdol salatul fil masjid jamaah ada qaul man? Qaul jumhur man yadhkur lana? Abu Hanifah Syafi'i wa Ahmad amma Malik aks Imam Malik yara bil bil bait afdal. Idan al qaul thani man fil bait afdal qaul man qaul Malik wa Abu Yusuf wa ba'd Syafi'iyah wal qaul tsalits qaul man qaul Syiah madza qalu salat tarawih bid'ah min bid'ati Umar maka kita tidak menoleh kepada ucapan yang ketiga dan di sana masih ada ucapan yang lain Ucapan yang keempat, ucapan atau hawi seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibn Hajar wabala got Tahawiyu fakola salatu tarawih fil jamaah wajibun alal kifayah maka dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan Imam An-Nawawi telah hulu Imam At-Tahawi mengatakan bahkan salat tarawih wajib fardu kifayah. Maknanya, jika dalam suatu negeri tidak ada yang melaksanakan salat tarawih sekalipun maka dosa semua orang. Itu makna fardu kifayah. Namun jika dalam satu masjid dalam suatu wilayah terdapat orang yang melaksanakan salat tarawih maka gugur kewajiban atas mereka. Dan pendapat yang kelima adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih berjamaah di masjid sunnah fardu kifayah ataupun sunnah alal kifayah. Maka ini lawannya dari kelompok atau hawi. Bahwa sholat di masjid berjamaah itu sunnah kifayah. Jika tidak ada yang melaksanakannya maka tidak melaksa, tidak dihidupkan sunnah dalam suatu negeri. Namun jika dilaksanakan maka telah ada yang melaksanakan sunnah. Alhasil ini dua ucapan yang tidak begitu masyhur. Maka dua ucapan yang masyhur salat di rumah afdol dahaba malikiyah. Dan al-afdal fil masjid berjamaah hada dahab jumhur. Madhab jumhur. Dan ucapan yang ketiga masyhur tetapi tidak kita menoleh kepadanya kelompok mubtadi'ah dari kelompok Syiah ar rafidhah Hanya kita sekedar mengetahuinya karena masyhur mereka menolak dengan mengaku bid'ah. Itu saja jadi masyhur. Namun kita tidak menoleh kepada ucapan mereka. Lalu mana yang rajih? Yang rajih wallahu a'lam menurut penulis dan pembicara yang memberikan kajian adalah ucapan jumhur ulama. Adapun adilatul jumhur yang mensunahkan sholat tarawih di masjid banyak sekali. Di antaranya hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan dari hadis Aisyah. Yang mana hadis Aisyah ini banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari terutama dan sebagian diriwayatkan oleh yang lainnya. Maka kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Urwah Ibnu Zubair an Aisyah. Yang mana lafat-lafatnya mendekati kesamaan. Saya akan bacakan yang bersifat mutlak dan sebagian bersifat muqayyad dengan lafat-lafat yang ada. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi salat suatu malam di masjid di masjid bukan di rumah. Ini poin pendalilannya. Fa Fasola bi salatihi nasun summa sala minal qabilah fa faqaturan nas summa jatama minal lailah ats-tsalitsah aw rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum walam yamna'uni minal khuruj ilaikum illa ini khasyitu an tufridu alaikum wa dzalika fi ramadan. Maka di dalam, di dalam lafaz ini Nabi salat malam di masjid. Ini poin pendalilan. Yang mana diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian di hadis Aisyah yang diriwayatkan di sini dalam keadaan syak Nabi kemudian meninggalkan di malam ketiga atau yang keempat, maka nanti yang rojeh di malam yang keempat seperti di riwayat yang lain. Maka diriwayatkan di dalam hadis tadi, Nabi tidak keluar di malam yang terakhir tadi, yang keempat. Maka setelah sholat fajar Nabi mengatakan, kami mengetahui apa yang terjadi, aku tidak tidur. Namun aku tidak keluar, ini khos itu antufrito alaikum wadhalika fi Ramadan. Aku takut jadi sholat tarawih itu diwajibkan bagi kalian. Maka ini ilah kenapa Nabi meninggalkan sholat tarawih. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Kemudian diriwayatkan yang lain. Semakna dengan ini namun ada beberapa lafad yang penting. Pertama disebutkan bahwa fa'amma fi lailah Fala kanat alailah arabi'ah ajazal masjidu an ahli di sini. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan di saat pelaksanaan di malam yang keempat Nabi tidak keluar. Maka ajazal masjid. Maka masjid itu tidak kembali penuh. Karena semua orang pulang. Maka ini dilafot. yang mentakjidnya yang rajih adalah malam yang keempat. Kemudian masih di riwayat Al-Bukhari juga dari Aisyah. Di saat tiga malam seluruh manusia ikut sholat bersama Nabi. Falam yakhrud. Nabi Muhammad saw di malam yang keempat Kemudian disebutkan ini khasitu an tuktaba alaikum salatul lain. Aku takut kalau terus-menerus seperti ini akan diwajibkan salat malam. Maka di sini pendalilan bagi kita kalimat antuk taba alaikum salatul lail diwajibkan bagi kalian salat malam, maka di sini menjadi pendalilan bagi kita dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Apa itu? Bahwa salat tarawih yang mana disebutkan di dalam hadis-hadis dia adalah salat malam. Maka salat tarawih itu adalah salat malam. Maka di sini membantah kepada mereka orang-orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih dengan sholat malam itu sama. Itu benar. Namun membantah kepada mereka orang-orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu berbeda. Maka dibantah dengan lapot ini. Bahwa sholat tarawih dia adalah sholat malam. Seperti di lapot yang kita ambil faidah ini. Maka inilah dari lafat-lafat yang mentakjid dari beberapa riwayat bahwa salat tarawih dia adalah salat malam. Kemudian ada beberapa lafat juga yang kita mengambil faidah padanya yusalli minal lail fi hujratihi wa jidarul hujrah fasirun maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang rajih dalam permasalahan salatul lail Nabi melaksanakan salat tarawih itu terjadi di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan menandakan di waktu Nabi sedang melaksanakan iktikaf. Maka disebutkan bahwa Nabi kata Aisyah melaksanakan sholat di hujurnya. Nabi melaksanakan sholat di hujurnya. Maknanya di kamarnya. Di kamar mana? Apakah kamar tempat tidur bersama Aisyah? Dijawab bukan. Tetapi di kamar tempat dia beriktikaf ini yang rajih. Seperti nanti akan ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan bahwa ini terjadi sholat berjamaah dalam sholat tarawih ini di saat melaksanakan sholat tarawih di malam-malam akhir mina Ramadan di saat beriktikaf karena di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iktafa fi kulli Ramadan bahwa Nabi itu selalu beriktikaf di seluruh sepuluh terakhir dari bulan Ramadan. Maka di sini syahidnya Nabi pun sedang beriktikaf dengan lafaz di riwayat tadi bahwa Nabi sholat di tempatnya, hujrahnya, tempat dia beriktikaf dan tendanya ataupun pembatas yang dia bikin dari kain pendek sehingga di saat Nabi berdiri untuk sholat maka terlihat oleh kaum muslimin ini syahidnya maka beberapa riwayat dengan riwayat yang lain saling mendukung maka inilah ya ibadah Allah Barang siapa yang seseorang ingin membahas fikih dan dia misalnya tidak mumpuni dari ilmu hadis, bisa jadi dia tidak menjamak turuk, maka tidak akan begitu diketahui dari fikih yang ada. Namun jika dia juga mempunyai ilmu hadis dan juga dia membahas fikih, maka tarjihat yang dia dapatkan akan lebih baik. Karena dia akan mengumpulkan beberapa riwayat-riwayat hadis dan dari riwayat-riwayat hadis saling mendukung. Seperti di sini saling mendukung. Di mana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam salat malam itu di malam terakhir di Asrul awal min Ramadan. Dan di riwayat-riwayat menjelaskan tiga hari, eh, tiga malam ataupun empat malam maka dirojihkan di riwayat Al-Bukhari di malam keempat. Dan disebutkan di bulan Ramadan. Maka dari beberapa riwayat kita mengetahui dari kisah terjadinya bagaimana Nabi sholat tarawih bersama jamaah adalah di malam-malam terakhir dan dia sedang iktikaf wallahu a'lam. Dan kemudian di beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dikumpulkan oleh penulis di matan juga, Nabi tidak sengaja tidak keluar Nabi di hari yang keempat kemudian mengatakan, "Lakini khasitu antu fridu alaikum fatajizu anha." Fatuwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Maka Nabi meninggalkan sholat terus menerus ditakutkan diwajibkan baginya Kemudian Nabi meninggalkannya dan Nabi meninggal dalam keadaan sholat tarawih tidak diwajibkan. Ini poin pendalilannya bahwa sholat tarawih sunnah, bukan wajib. Maka bagaimana Imam At-Tahawi seperti kita lalui di ucapan yang keempat, madakol fardu kifayah. Bagaimana bisa naik kepada fardu kifayah? Padahal di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah disebutkan wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal amru ala dalika. Nabi meninggal dan perkaranya seperti itu. Maka ini pendalilan dari jumhur yang mutafakun alaih dari Aisyah dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain. Siapa? Zaid ibnu Thabit. Yang mana hadis ini diceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ittakhadha hujrah fil masjid min hasir. Ini pun menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan waktu tarawihnya itu di malam-malam terakhir dari asral awakhir yang mana Nabi melaksanakan iktikaf. Ittakhadha hujrah fil masjidi minal hasir, min hasirin. Maknanya Nabi mengambil hujrah, makna mengambil adalah asalnya tidak ada. Lalu makna mengambil Nabi menjadikan. Nabi menjadikan bagaikan kamar untuk iktikaf yang terbuat dari kain. Maka di sini menjadi pendalilan tentang sunnahnya iktikaf dan juga tentang permasalahan sholat tarawih di waktu Nabi iktikaf. Dan kalimat ada maknanya asalnya masjid itu tidak didirikan kemah-kemah kecuali di saat waktu itikaf. Maka makna itafada mengambil yang dari tidak ada. Sehingga berkata Nabi di hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah dan yang lainnya, La anallahul yahud itafada qubur ambiyaihim masajidah. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur dari wali-wali mereka, syekh-syekh mereka, gembong-gembong mereka kuburan-kuburannya itu dijadikan masjid untuk diibadahi. Maka di sini makna ittakhadha. Sehingga Nabi mengambil tempat untuk iktikaf. Maka di malam-malam inilah Nabi melaksanakan sholat tarawih. Maka kemudian disebutkan di saat malam yang berikutnya. Nabi sengaja tidak keluar. Kemudian Nabi mengatakan, mazala bikum alladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khasitu an yuktaba alaikum. Walau kutiba alaikum ma kumtum bihi maknanya maka kalian terus-menerus berusaha untuk membangkitkan aku, mengeluarkan aku dari kamar itikafku karena di dalam riwayat disebutkan dari Zaid Fasolah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fiha layali. Maka Nabi melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Hatta jutama'a ilaihi nas. Sampai berkumpul banyak manusia. Summa faqadu sautahu laylah Kemudian yang biasanya melaksanakan sholat Nabi meninggalkan. Akhirnya tidak didapati suara apapun dari tempat iktikaf Nabi. Fadhanu anahu qad nama. Maka dipikir oleh para sahabat Nabi ini ketiduran. Kok tidak keluar? Maknanya tidak bangun untuk melaksanakan sholat dan kaum muslimin melaksanakan sholat di belakangnya. Faja'ala ba'duhum yatanahna liyakhruja ilaihim. Apa makna yatanahna? Aham, aham, aham, aham. Maka tujuannya ingin membangunkan Nabi. Famazalabikum aladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khasitu an yuktaba alaikum maka kalian terus melakukan yang demikian dan Nabi kemudian sholat fajar sengaja tidak keluar. Setelah sholat fajar Nabi berkhutbah dan mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian perbuat, namun sengaja aku melaksanakan yang demikian agar tidak diwajibkan kepada kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Kemudian di sini disebutkan dengan lafad walau kutiba. Maka lafad kutiba yufidul wujub. Maka jika nanti diwajibkan itu maknanya. Dan ini sesuai ucapan Allah. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul kital, kutiba alaikumul kital, wa kutiba alaikumul kisos. Semuanya yufidul wujub. Kutiba bimakna wajib. Maka maknanya di sini jika kutiba alaikum diwajibkan kepada kalian, makum tumbihi. Pasti kalian tidak akan pernah mampu Kemudian nasihat dari Nabi fasalu ayuhan nas fi Maka kembalilah kalian sholat di rumah-rumah kalian. Fa'ina inna sholatil mar'i fi buyutihi sholat al maktubah. Karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya kecuali yang wajib. Dari sini faidah besar. Para tulabatul ilm yang masya Allah melaksanakan sholat rawatib sebelum dan sesulah, sesudah dan rawatib-rawatib dari salatul wajib, maka perlu dicatat. Sebaik-baiknya salat di rumah. Jika kalian mampu mendengar adan seperti tadi sebelum asar. Mampu untuk salat di rumah-rumah kalian, salatlah. Kemudian berjalan ke masjid. Maka ini lebih afdol daripada kalian mendengar adan langsung ke masjid dan salat dua rakaat, empat rakaat di masjid. Maka Nabi telah mengatakan afdolus salatil mar'i fi buyutihi illa salatal maktubah. Kecuali salat yang wajib. Di sini pun menjadi pendalilan. Bahwa salat berjamaah wajib apa tidak? Wajib. Dari hadis ini. Dari Zaid ibnul Harith. Mana pendalilannya? Disebutkan sebaik-baiknya salat seseorang di rumahnya. Lihat, di rumahnya sebaik-baiknya salat. Kemudian datang pengecualian exception ataupun istisna ilal maktubah. Kecuali sholat yang wajib. Maka menandakan sholat wajib itu bukan afdol di rumahnya. Tetapi di masjid. Sholat wajib itu di masjid berjamaah. Maka ini pendalilan dari dua hadis yang kedudukannya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah dan juga dari Zaid ibn Sabit. Dan di sana masih ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang afdoliyah di masjid. Maka dari hadis-hadis yang dikeluarkan ashabu sunan, maka derajatnya sekarang di bawah dari Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud serta Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat Abi Dzar. An Abi Dzar, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ramadana. Falam yakum bina syai'an minasyahr hatta baqiya sab'un apa maknanya? Kata Abidhar, kami salat, eh, kami berpuasa bersama Nabi di bulan Ramadan dan Nabi tidak pernah melaksanakan sholat tarawih dari seluruh bulan hatta baqiya sab'un sampai pada suatu malam yang tersisa hanya tujuh hari lagi. Maka seperti kami sebutkan tadi yang rajih pelaksanaan sholat tarawih ini fi asril awakhir min Ramadan di saat Nabi itikaf Fakoma bina, maka Nabi bangun dan membangunkan kami makna fakoma bina, Nabi mengajak kami untuk sholat bersama, berjamaah. Hatta dahaba sulusul lain. Maka sampai habislah sepertiga malam. Kalau makanat asadisah disah lam yakum. Maknanya asadisah disah di malam kedua enam Nabi tidak bangun. Maksudnya tidak sholat. Kalau makanat al-khamisah maka di saat tersisa hanya lima hari lagi, koma bina hatta dahaba satrul lain. Maka di sini lebih panjang lagi sampai sekitar setengah malam hilang. Kalau tadi sepertiga malam hilang dengan salat, sekarang setengah hampir setengah malam hilang. Berarti kalau misalnya adan yang pertama atau kita hitung adan yang kedua salat fajar itu jam 5, Berarti setengah dari malam, wallahu alam mungkin sekitar jam 12 malam baru dimulai. Dari jam 12 sampai jam 4.30 sampai seperti itu. Hampir setengah malam hilang. Fakulna ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhihi lailah. Faqala inna rajula idza salama al imam hatta yansarif husibalahu qiyamu lailatin Qala falam makanat ar lam yakum. Maka di dalam hadis ini yang sering kita menjadikan istidlal salat bersama imam adalah hadis Abidar di sini kisah asalnya adalah tentang permasalahan waktu kapan salat tarawih. Maka disebutkan di saat malam yang keempat lam yakum, Nabi tidak bangun. Maka di saat di malam yang ketiga Nabi mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya dan kaum muslimin faqoma bina. Kemudian Nabi menjadikan imam dan kami sholat di belakangnya. Hatta khosinaan yafutanal falah. Maka saking lamanya sampai-sampai waktu sahur itu hampir mendekati. Sampai-sampai seakan-akan waktu fajar itu masuk. Fakultu mal wa mal falah. Qala as-sahur. Maka dikatakan oleh perawi, perawi bahwa kami mendekati al-falah. Apa makna al-falah? Waktu sahur. Seakan-akan hampir mendekati waktu sahur. Dan waktu sahur yang rojeh seperti di pelajaran kita di ahkam siami Ramadan adalah dengan apa? Dengan mengakhirkannya. Maka di sini waktu sahur hampir mendekati. solatnya Nabi itu sampai mendekati sahur. Sumalam yakum baqiyati syahr. Kemudian Nabi tidak melaksanakan sholat di sisa dari tiga hari tersebut. Maka di hadis Abidar yang masyhur ini kita ambil pendalilan tentang ucapan Ina rojula ida salama al imam hatayan sorifa husibalahu kiamulailah. mulailah. Ini wajah pendalilan bahwa sholat tarawih itu berjamaah. Bahkan disebutkan oleh Nabi keutamaannya barang siapa yang sholat jamaah bersama imam sampai selesai, maka husibalahu kiamulailah akan ditulis padanya seakan-akan melaksanakan satu malam suntuk dalam melaksanakan kiamulailah. Maka ini juga telah kita bahas di keutamaan sholat malam Salat satu jam, dua jam seakan-akan salat malam. Semalam suntuk. Nikmah dari Allah. Diberikan kepada kita kaum muslimin. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Anasai Berkata Imam At-Tirmidzi, Hada hadithun hasanun sahih." Maka sanad dari hadis ini bertumpu kepada Daud ibnu Abi Hin, Anil Walid ibnu Abdurrahman, An Jubair ibnu Nufair, An Abidar. Maka di sini dikatakan oleh At-Tirmidzi Hadithun hasanun sahih. Dan hadith ini telah disahihkan oleh syekh kami Mukbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain. Hada hadithun sahih ala syarti muslim. Hadith ini hadith yang sahih sesuai dengan syarat muslim. Ini pendalilan tentang sholat berjamaah lebih afdol. Bahkan Nabi mengatakan man sholama al imam. Sehingga dari sini kita mendapatkan faidah Barang siapa yang sholat di rumah boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Namun mana yang lebih utama di masjid berjamaah? Apa itu keutamaannya? Lailah Kamilah Ahsan. Di rumah dia sholat sendiri. Atau dengan istrinya misalnya. Tidak di masjid berjamaah dengan orang yang banyak. Sholat dua jam. Dia hafalannya Masya Allah. Dua jam bahkan tiga jam lah. Dari jam dua bersama istrinya sampai jam tiga, jam lima atau jam setengah lima, dua jam setengah. Habis dua jus Namun, dua jam, dua jam setengah itu ya terhitung seperti itu sholatnya. Namun seseorang tadi sholat berjamaah di masjid, mengikuti imam. Telah dinaskan oleh Nabi man sholat ma'al imam hatayan sorifa. salat bersama imam sampai selesai, imamnya assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah dan membaca Subhanal Malikul Kudus tiga kali. Kemudian yang syarif Meskipun imamnya duduk dulu, minum dan sebagainya, dia yang syarif tamam, mafi muskilah. Tidak mesti menunggu imam pun harus keluar duluan. Bisa jadi imam-imam yang biasa di Ramadan dan kita juga dulu pernah diundang, maka ada amplop. Maka kadang-kadang kalau yang memberi amplop terlambat <laughs> Bukan saya tetapi banyak kisah. Si Ustadz yang biasa memberikan ceramah dan tarawih ini lama duduk. Meskipun sudah dikasih minum, minumnya udah habis. Dikasih makanan gorengan, makanan gorengannya sudah habis. Tapi dia menunggu, mana ini yang bawa amplop dari pengurus masjid. Pengurus masjidnya di sana lagi sibuk ngitungin uang hasil kenceng. Akhirnya dia keluar pelan-pelan. Tidak didatangi juga yang ngasih amplop. Akhirnya ngeluarin motor dari tempat parkir, belum keluar <laughs> juga. Akhirnya motornya diselah, seakan-akan businya tidak nyala. Geng, geng, geng, <laughs> tidak nyala. Sampai menunggu, mungkin sampai datang keluar, pengurus masjid membawa amplop. Maka dibuka businya, ternyata businya kering, tidak banjir. Maka akhirnya setelah lama seperti itu datanglah bergegas-gegas. Afwan ya Ustadz. Terlambat berusan ngitung-ngitung. Ya sudah, ternyata dislah satu kali selah. Ternyata motornya otomatik, tidak butuh dislah. <laughs> Langsung greng-greng, nyala otomatik. Alhasil, tidak mesti nunggu imam harus keluar dari masjid. Makna yan sarif, maknanya selesai dengan salam. Hadis ini sahih. Dan begitu pun Pendalilan yang lain dari selain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga datang selain dari Abidar, datang dari Nu'man Ibnu Basir. Berkata Nu'man Ibnu Basir ala mimbar Hims di saat dia di mimbar Hims, di mana Hims? Negeri di Suria. Yaqulu kum nama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Maka dia mengatakan dulu kata Nu'man ibnu Basir waktu aku hidup bersama Nabi di bulan Ramadan Lailah Salati wa, salati wa Isrin ila Salati ila Sulutil Lail al awal, Maka aku salat di sepertiga pertama di malam ke-23. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa terjadinya salat tarawih kapan? Di 10 malam terakhir. Sumakum nama ahulailah, Khamsa wa isrin. Kami salat di malam 23. Di malam 24-nya tidak. Sesuai dengan hadis siapa tadi? Hadis Abidar. Maka di malamnya tidak. Di malam yang ke-25 kami sholat. Ila nisfilail. Lihat, antara sahabat kisahnya sama. Kalau pertama tadi dari sulus al-lail. Adapun setelah itu ila nisfilail. Sumakum nama ahulailah laylah sab'awa isrin. Maka tiga hari. Maka malam ke 27 kami pun sholat. Maka di sini kami ingat di tempat kami belajar bersama Syekh kami Mukmil Al-Wadi'i, maka telah diinstruksikan bahwa malam 23, 25, 27, 21 agak ringan, terutama 27, Masya Allah. Syekh selesai pelajaran sekitar jam 10, maka mulai dari jam 10, mungkin setengah 11 lah sedikit Sampai menjelang fajar, sholat. Karena kebetulan pada saat itu kita memegang sop pertama. Wah sayang. Sop pertama di malam Lailatul Qadar, malam ke-27. Akhirnya semua ikhwah dunusin dan Yamanin. Jazahumullahu khair. Sholat berjamaah panjang dan lama. Dipimpin oleh Syekh Ahmad Al-Wusabi. Jazahullahu khair. Maka dari jam 10 sekitar itu. Selesai tadi pelajaran jam 9.30 istirahat. Semua orang sudah memegang sopnya. Eh, dengan kitabnya. Kita belajar duduk sengaja di sop awal. Setelah itu duduk. Maka setelah itu sampai jam 4 kita sholat. Maka seperti itu dulu. Di sini disebutkan malam 27, malam 25, malam 23 Nabi melaksanakan sholat malam itu. Hatta donanna Allah nudrika al-falah. Seakan-akan kami tidak akan mendapati sahur. Wa kanu sahur. Maka falah itu dinamakan dengan sahur. Maka hadis ini hadis yang sahih pula. Berdekatan dengan makna dari hadis abidar Sehingga sholatnya itu diselang-seling. 23, 25, 27. Seperti hadis abidar Dan di sini di saat juga Ramadan di Afral Awakhir. Dan juga disebutkan di kisah Abidar bersama Nu'man ibnu Basir sampai mendekati Fajr. Maka kisah dari sahabat semuanya sama. Selama dia mempersaksikan pada hari itu akan sama. Menandakan para sahabat kuluhum udul. Tidak ada yang berdusta, tidak ada yang ditambah dan dikurang. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anasai nasai Ahmad bin Sulaiman haddatsana Zaid bin Al-Habbab Akhbaroni Muawiyata ibnu Saleh hadatsani Nu'aim ibnu Ziyad Abu Talha Sami Nu'man ibni Basir Sami Nu'mana ibn Basir maka di sini hadisnya semua rijalnya Sikor, kecuali Muawiyah ibnu Saleh yang rajih dia adalah saduk hasanul hadis maka syekh kami menghukumi hadis ini hada hadisun hasan dan kemudian kita mengetahui fikih dari Syekh kami mukbil, maka yang zahir di akhir dari kalamnya, dia merojehkan pendapat jumhur. Maka di kitabnya jami Sahih membuat bab, Qala Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, rahimahullah, Qiyamul Lail fi Ramadan jamaah. Bahwa Qiyamul Lail fi Ramadan maknanya sholat tarawih itu dengan berjamaah. Dan ini yang kami lihat kadang-kadang Syekh Mukbil keluar malam di malam-malam itu dan di sana tidak ada listrik. Kadang-kadang menggunakan lampu biar lebih khusyuk, lampu eh, petromak tapi menggunakan gas. Kami melihat datang Syekh Mukbil dengan huros. Maka di sini yang menjadi pendalilan dari pendapat Syekh yang Wallahu alam yang kami pahami dari Syekh Abdurrahman Al-Adni bahwa Syekh merojehkan di awal-awal pertama salat tarawih itu yang sunnah di rumah lebih afdol. Sesuai dengan hadis yang kami baca tadi dari Zaid ibnu Harith apa? Sallu fi buyutikum afdalu al-mar'i salat fi buyutiha ilal maktubah. Dari sini seperti pendapat Imam Malik. Namun walau alam kami beberapa malam juga melihat dari Ramadan-Ramadan Syekh keluar. Walau alam mungkin berubah fatwa. Dan yang rajih yang kami zahir melihatnya. Dan dari kitabnya juga dia merojehkan juga bersama jumhur ulama. Maka inilah dari pendalilan dari jumhur. Dan pendalilan yang terakhir dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang asar Umar. Dari Abdurrahman Ibnu Abdul Qari, dia berkata, aku keluar bersama Umar Ibnu Khattab di malam-malam Ramadan ilal masjid. Maka di zaman Umar, meninggal Nabi sudah lama. Maka Umar berjalan-jalan di malam-malam Ramadan, faidan nas, auza'un mutafarriqun. Bahwa manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok. Mutafarriqun, yusolli rajul linafsihi wa yusolli rajul Fayusalli bi salatihi arrahtu. Ada seseorang salat sendiri. Ada satu jamaah yang hanya terdiri dari tiga orang, dipimpin satu imam, kemudian dua di belakangnya, ada yang tiga di belakangnya, bermacam-macam. Maka permasalahan seperti ini tidak baik. Menurut Umar Ibn Khattab, pertama terpecah-pecahnya kaum muslimin, yang kedua bisa jadi di antara mereka saling memukul kiroah kepada yang lainnya. Ya apa tidak? Apalagi jadi imam suaranya agak keras. Memimpin tiga orang, empat orang. Di sana ada imam memimpin lima orang. Di sana ada imam memimpin sepuluh orang. Bisa jadi saling berbentrokan. Dan di hadis disebutkan fala tadribu kiroah bi waalaikumsalam di sahibik. Janganlah kalian memukul kiroah dengan kiroah teman-teman kalian karena kulukumunaji munaji rabbahu. Kalau kulukum munaji rabbakum. Karena kalian semuanya beribadah kepada rob-rob kalian. Hadis ini hadis yang sahih. Maka di sini Umar melihat dengan adanya perkumpulan manusia yang berpisah-pisah ini berkata Umar ini ara lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal apa makna amsal akhyar ay afdal Makna amsal di lugatil Arabiyah afdal. Aina dalil? Di hadis Anas mutafakun alaih. Fa inna amsalu matadawai tumbihi al-hijamah. Amsalu matadawai tumbihi al-hijamah. Maknanya afdalu. Di riwayat lain fa inna afdala matadawai tumbihi al-hijamah. Alhasil amsal maknanya afdal. Maka berkata Umar, maka lebih afdal, lebih amsal. Suma azama maka Umar berazam untuk memfatwakan ini. Dan ini adalah dari termasuk sunnah yang kuat seperti ucapan Nabi di hadis Irbad ibni Sariyah, "Alaikum bisunati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid." Maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al mahdiin gigitlah dengan geraham kalian maknanya pegang teguh sunnah ini. Maka sunnahnya Umar tentang permasalahan Salat tarawih adalah sunnah yang kuat pendalilannya. Karena Nabi telah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin. Dan wajah pendalilan kalimat wau wau atifah di ilmi lugatil arabiyah bimakna hukmuhu mutasawian wal jama' hukumnya sama dan dikumpulkan. Maka di saat Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar -rasidin, peganglah sunahku dan sunahnya para khulafa ar rasidin dengan wau atifah, Maknanya sunnah khulafaur rasidin mempunyai keutamaan dari fi'il sahabat yang lainnya. Maka Umar berazam. Maka dikatakan ini ara lau jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra maka dikumpulkan pada saat itu atas qari siapa Ubay ibn Ka'ab qari'nya Nabi dulu Suma tuma ma'ahu laylatan ukhra. Siapa yang keluar bersamanya? Abdurrahman ibnu Abdul Qari. Keluar bersama Umar di malam yang berikutnya. Maka kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wan nas yusalluna bi shalah. Qari'uhum bi salati qari'ihim. Maka mereka melaksanakan salat bersama imam qari mereka. Maka berkata Umar, "Nikmal bid'ah hadihi." Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Awas, kalimat nikmatul bid'ah hadihi makna hadihi domir kembali kepada salatu tarawih. Dan salatu tarawih seperti di hadis Aisyah dan Zaid ibnu Thabit dan juga hadis Nu'man ibnu Bashir dan juga hadis Abidar bahwa Nabi yang mensunahkannya di tiga malam. Maka nikmatul bid'ah hadihi bukan bid'ah maknanya Sholat tarawih belum ada yang melaksanakannya kecuali Umar. Tidak. Tetapi maknanya disebutkan oleh para ulama nikmatul bid'ah hadihi yang tadinya merupakan sunnah dan dimatikan oleh Nabi sendiri karena khosyitu antufroda alaikum ditakutkan menjadi wajib bagi kalian maka Nabi maka Nabi meninggal dan diriwayat Aisyah wal amru ala dalik. Nabi meninggal dan salat tarawih dalam keadaan sunnah maka Umar menghidupkan kembali karena kewajiban tidak akan bisa naik. Tetapi hukumnya akan tetap sunnah. Maka akhirnya disebutkan nikmah al-bid'ah hadihi. Maka ini bukan menjadi pendalilan bagi mereka orang-orang yang mengatakan bid'ah hasanah. Tidak ada pendalilan bid'ah hasanah meskipun dengan asar Umar. Karena Umar mengatakan bid'ah nikmatul bid'ah hadihi kembali kepada salat tarawih. Dan salat tarawih di hadis-hadis yang lampau, Nabi yang melaksanakannya. Maka ini juga faidah. Bagi kita lafad nikmatul bid'ah hadihi dan setelahnya walati yanamuna anha afdal minalati yakumuna yuridu akhiril lail wa nasu yakumuna awaluhu. Di sini menjadi pendalilan di saat Usma, di saat Umar menghidupkan, maka Umar menghidupkannya dalam dua partai sholat. Sholat di awal disebutkan wakana nasu yakumuna awaluhu. Dan manusia sholat di awal waktunya. Setelah sholat Isya seperti yang tarawih kita lakukan di masjid-masjid kita di Indonesia. Adapun di Masjid Nabawi dan di masjid Al Haram, maka jika antum datang di awal dari mulai jam 9 ada sampai jam 11. Kemudian datang jam 2 itu sudah mulai sholat biasanya jam 1. Satu setengah. Jam 2 juga. Itu mereka melaksanakan sholat juga. Untuk di akhir lail. Maka yang madhabnya 11. Sholat di awal selesai. Barang siapa yang madhabnya 11 juga. Sholat di akhir selesai. Namun sebagian dari kelompok madhab Imam Ahmad yang nanti akan kita bahas ada yang mengatakan sholat tarawih mutlak. Berapa rokaat saja terserah. Jadi bisa ikut di awal dan bisa ikut di malam. Namun dohirnya Umar pun di sini menunjukkan dengan apa? Dengan wallahu a'lam yang sholat di akhir malam lebih afdol daripada yang sholat di awal. Menandakan bahwa dia menjadikan sholat itu dua partai. Maka barang siapa yang mengatakan yang melaksanakan sholat dua partai bid'ah. Kenapa? Dulu Nabi sholat satu partai saja. Satu kelompok, satu kloter. Ini kok dijadikan dua. Yang pertama setelah Isya, seperti masjid-masjid lain. Nanti jam dua. Maka kita katakan ini pun dari sunnah umat. Kalau kalian melaksanakan sholat tarawih dengan dalil asar Umar. Kemudian pembagian dua ini mengatakan kepada orang-orang yang menghidupkan di masjidnya ada dua partai, dua kloter bid'ah, berarti mengambil sebagian dan melempar sebagian. Maka barang siapa yang ingin menghidupkan asar dari sunnah Umar, maka hidupkan juga boleh melaksanakan dua imam. Dan di beberapa riwayat dua imam itu Ubay ibnu Kaab dan Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Itu juga dari imam. Maka inilah pendalilan-pendalilan yang kami sebutkan sebagai pendalilan jumhur. Sehingga jumhur merojehkan bahwa permasalahan salat tarawih yang rajah berjamaah di masjid dengan pendalilan yang kami sebutkan. Sehingga Umar pun menginginkan di masjid berjamaah. Dan bahkan dia membuat dua kloter. Dan dikatakan kloter yang nanti sekarang tidur dan nanti sholat itu lebih baik daripada yang sekarang sholat. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahu. Asyhadu an la ilaha wa atubu ilaih.